al masalatul rabi'ah, masalah yang keempat. <clears throat> Waktuha, waktu pelaksanaan salat al-Id. Wa waktuha ka salatid duha. Ba'da irtifa'is syamsi qadra rumhin ila waqti zawal. Waktu pelaksanaan sholat al-id itu seperti waktu untuk melaksanakan sholat duha Yaitu ketika matahari telah naik Sekitar satu tombak Waktu dibolehkannya untuk melaksanakan sholat ad-duha itulah waktu melaksanakan sholat al-id <clears throat> Jadi awal waktunya adalah ketika matahari telah meninggi setinggi satu tombak. Kapan berakhirnya? Ila waktu zawal dan waktunya berakhir sampai zawal. Sampai tergelincirnya matahari ke barat sampai masuknya waktu sholat duhur. Ini akhir waktu sholat al-id. Sehingga tidak boleh melaksanakan sholat id jika telah masuk waktu sholat duhur. Nah, karena sudah keluar dari waktunya. Li'annahu sallallahu ala alihi sallama wa khulafa'ahu kanu yusallunaha ba'da irtifa'i syams. Yang demikian karena Nabi sallallahu ala alihi wasallam beserta para khulafa beliau yaitu khulafa ar rashidin Abu Bakar, Umar, Osman, Ali Semuanya mereka melaksanakan sholat id setelah matahari meninggi Kira-kira satu tombak ya. Wali kau ma qabla irtifa'i si waktu nahin dan karena waktu yang ada sebelum matahari naik itu adalah waktu nahyin, waktu larangan. Ya. Di antara waktu-waktu yang dilarang untuk sholat adalah ba'da subuh sampai <coughs> matahari nah meninggi. Wa yusannu ta'jilil adha fi awali waktiha. Dan disunahkan untuk mempercepat sholat Idul Adha di awal waktunya. Itu ketika matahari sudah naik. Ya. Naam di awal waktu disunahkan dalam sholat Idul Adha dikerjakan pada awal waktunya. Watakhiril Fitur fitr dan disunahkan dalam sholat Idul Fitri untuk mengakhirkan Lifi'lihi sallallahu ala alihi wasallam yang demikian karena inilah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempercepat salat Idul Adha dan memperlambat salat Idul Fitri. Wali'anna an-nasa fi hajatin ila ta'jilil adha li adhahi. Dan juga diantara alasannya karena dalam sholat Idul Adha <clears throat> manusia perlu atau butuh ya, untuk mempercepat sholat ya, karena mereka akan menyembelih hewan kurbannya dan disunahkan pada sholat idul adha untuk tidak makan terlebih dahulu dari rumah ya, sampai sholat ya, dan disunahkan untuk makan dari daging hewan kurbannya. Nah, sehingga disunahkan dalam sholat idul adha itu dipercepat. Wahum fi hajatin ilam tidak di waktu sholatil fitr liyattasi'a li ada'i zakatil fitr. Adapun dalam salat Idul Fitri maka mereka manusia <clears throat> butuh kepada waktu yang longgar. Nah, agar supaya ada waktu yang luas untuk menunaikan zakat fitrah agar mudah Naam untuk menunaikan zakat fitrah sehingga disunahkan dalam sholat Idul Fitri untuk diperlambat agar supaya mereka yang belum bayar zakat fitrah ya akan mudah dan naam masih ada waktu untuk membayar zakat fitrah. Taib selesai dari masalah yang keempat tentang waktu pelaksanaan sholat duha. Awal waktunya adalah dengan meningginya matahari. Ya. Waktu yang padanya dibolehkan untuk sholat duha. <coughs> Sedangkan akhir waktunya adalah dengan masuknya waktu duhur atau zawal syams dengan tergelincirnya matahari ke arah barat. Kemudian al-mas'alatul khamisah masalah yang kelima. Sifatuha wa ma yaqra'u fiha. Aw wa ma yuqra'u fiha. Tata cara pelaksanaan salat id dan bacaan yang dibaca padanya. Ya, surat apa saja yang dibaca dalam salat al-id. sifatuha, <clears throat> adapun sifatnya tata caranya Rok'atani kabelan khutbati Salat id itu dua rokaat Dilaksanakan sebelum khutbah Likauli Umar <clears throat> Berdasarkan ucapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Beliau mengatakan Salatul fitri wal adha rakaatani rakaatan. Salat Idul Fitri dan Idul Adha itu dua rakaat, dua rakaat. Tamam, ghairu qasrin. Dua rakaat itu rakaat sempurna, ya, bukan dua karena sebab kosor. tapi ya. Tetapi rakaat sempurna dua rakaat. Ala lisan nabi Sesuai dengan penjelasan lisan Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad khaba man iftara dan telah merugi orang yang berdusta. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Nasai, Baihaqi dan yang lainnya. Kemudian tata caranya yukabbiru fil ula ba'da takbiratul ihram wal istiftah wa qabla ta'awudhi sittan bertakbir di rekaat pertama dengan enam kali takbir setelah takbiratul ihram dan setelah membaca doa istiftah. Jadi takbir tambahannya setelah takbiratul ihram dan setelah membaca doa istiftah itu enam kali takbir dan ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sehingga dengan takbiratul ihram semuanya tujuh kali takbir dengan takbiratul ihram. Sebagian para ulama yang lain berpendapat takbir tambahan pada rekaat pertama itu tujuh kali takbir. Sehingga bila digabung dengan takbiratul ihram semuanya delapan kali takbir dalam rakaat pertama. Nah. Dan takbir-takbir tambahan tersebut dibaca atau dilakukan setelah takbiratul ihram dan doa istiftah. Baru bertakbir dengan takbir-takbir tambahan. Kemudian wafisannya, adapun dalam rokaat yang kedua, qoblal kiroati khomsan Bertakbir dengan takbir-takbir tambahan lima kali takbir Ghair takbiratil qiyam Selain takbir al Selain takbir Untuk menghadapi rekaat yang kedua <coughs> Dan ini pendapatnya jumhur Mayoritas para ulama <coughs> Bahwasanya takbir tambahan pada rekaat kedua adalah lima kali takbir li hadis Aisyah marfu'an. Landasannya adalah hadis Aisyah yang marfu' <clears throat> hadis Aisyah yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya marfu' At-takbiru fil fitri wal adha fil ula sab'u takbirat Wa fi thaniyati khamsu takbirat siwa takbiratai ar-ruku'. Takbir dalam Idul Fitri dan Idul Adha di rekaat pertama itu tujuh kali takbir. Dan di rekaat yang kedua lima kali takbir. Selain dua takbir ruku selain dua takbir enam takbir ar-ruku nah di rekat pertama juga ada ruku dan ruku juga bertakbir selain itu di dalam riwayat ini dijelaskan <clears throat> takbir di rekat pertama tujuh kali dan takbir di rekat kedua lima kali Dari riwayat ini sebagian para ulama berpendapat yang dimaksud dengan 7 dan 5 di sini adalah takbir tambahan. Nah, sehingga takbir tambahannya adalah di rakaat pertama 7, di rakaat keduanya 5. Selain takbiratul ihram dan takbir berpindah dari rakaat satu ke rakaat yang kedua. Nah, <clears throat> ada peman Syafi'i rahimahullahu taala beliau berpendapat rakaat pertama takbir tambahannya adalah 6 kali takbir. Sehingga bila digabung dengan takbir atau ihram tujuh kali takbir. Ini jumhur para ulama. Jumhur para ulama berpendapat di rekaat pertama tujuh kali takbir, rekaat kedua lima kali takbir. Hanya saja perbedaannya terletak pada apakah tujuh ini mencakup takbiratul ihram ataukah tidak. Imam Syafi'i rahimahullah taala menyatakan tujuh kali takbir itu termasuk takbiratul ihram sehingga takbir tambahannya adalah enam kali. Adapun pada rekat kedua takbir tambahannya adalah lima kali. Kemudian apakah ada doa khusus di antara takbir takbir tambahan ya? Nah, Taib Tidak ada zikir atau doa-doa khusus yang dibaca di antara takbir-takbir tambahan Karena tidak adanya dalil Tidak ada dalil, tidak ada riwayat yang menunjukkan Ada doa atau zikir di antara takbir-takbir tambahan ya. Sehingga apa yang dilakukan di antara takbir-takbir tambahan? as diam Allahu Akbar Diam Allahu Akbar dan seterusnya Tidak ada zikir atau doa <clears throat> Di antara takbir-takbir tambahan Kemudian wayarfa'u yadayhi ma'akulli takbiratin dan mengangkat kedua tangannya pada setiap kali takbir. Nah, Masalah mengangkat kedua tangan pada setiap kali takbir ada khilaf. Sebagian para ulama berpendapat mengangkat kedua tangan setiap kali takbir. Baik takbiratul ihram atau takbir-takbir tambahan. <clears throat> Dan ini yang dipilih dalam kitab ini. Dan sebagian para ulama yang lain berpendapat tidak mengangkat tangan atau tidak mengangkat kedua tangan pada takbir-takbir tambahan. Pada takbir-takbir tambahan. Hanya saja mengangkat tangan pada takbiratul ihram saja. Adapun pada takbir-takbir tambahan maka tidak mengangkat kedua tangannya. Karena yang pertama tidak adanya dalil yang sahih tentang mengangkat kedua tangan pada takbir-takbir tambahan. Yang kedua, karena takbir tersebut berada di tengah-tengah sholat, ya, sehingga lebih cenderung menyerupai takbir-takbir yang lain, seperti takbir sujud, takbir bangkit dari sujud. Ya, ini takbir di tengah-tengah sholat. Nah, dan takbir sujud dan angkat dari sujud itu tidak mengangkat kedua tangan. Dan ini pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala, kemudian Sufyan al tsauri rahimahullah dan yang lainnya. <coughs> Adapun Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan yang lainnya berpendapat mengangkat kedua tangan pada setiap kali takbir. <coughs> Kemudian li'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Pendapat yang mengatakan mengangkat kedua tangan setiap kali takbir beralasan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangannya setiap kali takbir. Nah, riwayatnya datang dalam Musnad Ahmad. Nah, dan riwayat ini ya, dihasankan oleh mereka yang berpendapat mengangkat kedua tangan setiap kali takbir. Adapun yang berpendapat tidak mengangkat kedua tangan setiap kali takbir, mereka melemahkan riwayat ini. Bahwasanya riwayat ini terdapat kecacatan. nah karena dalam perawi eh, dalam sanatnya ada perawi yang lemah. <clears throat> Sehingga kembali kepada eh, pensahihan dan pelemahan hadis yang mensahihkan atau menghasankan hadis maka berpendapat mengangkat kedua tangan setiap kali takbir tambahan. Adapun para ulama yang melemahkan hadis-hadis tersebut maka berpendapat tidak mengangkat kedua tangan setiap kali takbir tambahan. al amr wasih ya, yang berpendapat mengangkat kedua tangan ada salafnya Demikian pula yang tidak mengangkat kedua tangan ada salafnya. Al-amru wasi'. Summa yaqra'u ba'da al-isti'adati jahran ghairi khilaf. Kemudian setelah takbir-takbir tambahan dia membaca Al-isti'adzah, dia membaca isti'adzah ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang demikian karena Naam dia mau membaca Al-Qur'an ya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Dan bila engkau hendak membaca Al-Qur'an maka bacalah ta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Nah, <clears throat> Maka baca ta'awud kemudian baca basmalah Kemudian baca surat Al-Fatihah <clears throat> Jahron Dibaca dengan jahar keras bacaannya Bighairi hilaf tanpa ada perselisihan Tidak ada perselisihan tentang apakah bacaan sholat idul fitri dan idul adha itu sir atau jahar nah, Tidak ada perselisihan semuanya berpendapat jahar Dibaca dengan jahar keras ya. <clears throat> Taib. Wa yaqra'ul Fatihah. Dia membaca Al-Fatihah ya, setelah isti'adzah dan basmalah dia membaca Al-Fatihah. Dengan suara yang keras jahar. Wa fil ula dan pada rakaat pertama bisabbihisma rabbikal a'la. Pada rekat pertama setelah surat Al-Fatihah dia membaca surat Subbihisma rabbikal a'la, eh, surat Al-A'la. Wa dan dalam rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah bil ghasyiyah. Imam membaca surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apa dalilnya liqauli liqauli Samurah Dalilnya adalah riwayat Samurah radhiyallahu taala anhu, kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idain sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di hari raya di dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha beliau membaca sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah. Naam, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Wasoha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'u fil ula bil qaf wal Qur'anil Majid wa fi thaniya iktarabat as sa'atu wa syaqqal qamar. Dan juga telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau di rakaat pertama membaca surat Qaf. Surat Qaf wal Qur'anil Majid. Dan pada rakaat kedua beliau membaca iktarabat as sa'atu wa syaqqal qamar, surat Al-Qamar. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Riwayat sahih. Riwayat sahihah fayura'a al-ityanu bihadza marratan wa hadza marratan amalan bisunnah. Maka hendaknya memperhatikan atau membaca surat yang ini sesekali dan surat yang itu sesekali. Amalan bisunnah untuk mengamalkan sunnah. Jadi kadang di hari raya membaca Naam sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul wasyah dan kadang di hari raya yang lain membaca qaf wal qur'anil majid dan iktarabatis sa'atu wang syakal kamar Naam untuk mengamalkan eh, semua sunnah dalam bacaan dalam solat al-id. Ma'amura'ati dzurufil musallin dengan juga memperhatikan kondisi kaum yang ikut sholat ya, kondisi kaum yang ikut sholat juga diperhatikan kalau mereka kebanyakan orang-orang tua ya orang-orang yang naam baik mungkin banyak hajat ya. maka imam pandai-pandai untuk memilih <clears throat> naam surat dalam bacaan sholat id hendaknya dia memilih yang pendek sabihis rabbikal a'la atau hal ataka hadisul ghasyiyah supaya tidak memberatkan naam makmum yang mungkin mayoritas orang-orang tua atau mayoritas adalah orang-orang yang penuh dengan kesibukan. Naam Fayakhudahum bil arfak maka hendaknya imam dia memilih yang lebih arfak yang lebih lembut bagi mereka nah dan juga semuanya adalah orang-orang yang semangat ya talabul ilmi semuanya naam terus eh, kuat-kuat semuanya ya falabas untuk memilih surat-surat yang panjang seperti qaf ataupun al-qamar Maka tinggal bagaimana seorang imam dia memilih yang lebih tepat bagi makmum yang ada di belakangnya. Nah, kalau mungkin yang di belakangnya kebanyakan orang awam, ya jarang sholat lama-lama, ya jangankan naam ya surat surat kof atau surat al komar ya. Surat Al-Balad saja mereka anggap alama atau surat Al-Ghoshiyah mereka anggap lama karena biasanya cuma eh, ayo nah Al-Kafirun sama Kulhu ya. Kulhu Allahu Ahad Al-Ikhlas nah <coughs> Baik <coughs> Selesai dari masalah yang kelima tentang sifat-sifat sholat id dan apa yang dibaca dalam sholat al-id. Nah. <clears throat> Taib satu lagi. Al-mas'alah tusadisa masalah yang keenam, mau diul khutbah. Waktu khutbah. mau diul Maudhi'ul khutbati fi salatil Id ba'da shalah. Waktu atau tempat khutbah dalam salat Id itu dilaksanakan atau dilakukan ba'da shalah setelah salat Al-Id bukan sebelum sholat id. Apa dalilnya liqaul Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma? Dalilnya atau landasannya adalah ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-Aidain qabla al-khutbah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar mereka salat dua hari raya, salat Idul Fitri dan Idul Adha sebelum khutbah. Ini menunjukkan sholat dulu kemudian khutbah. Maka khutbah dilakukan setelah sholat. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar dan yang lainnya dari kalangan para sahabat. Nah, riwayat tadi dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dan Imam Muslim rahimahullah taala. <coughs> Apa hukum khutbah al-Id? hukum khutbah al-id adalah sunnah ya. laisat biwajibah tidak wajib tetapi sunnah nah kemudian apa hukum mendengarkan khutbah juga hukum mendengarkan khutbah adalah hukumnya <clears throat> sunnah <clears throat> beda dengan khutbah Jumat kalau khutbah Jumat hukumnya wajib bahkan rukun ya dan mendengarkannya hukumnya wajib. Ini khutbah Jumat. Kalau khutbah Id itu hukumnya sunnah dan mendengarnya pun hukumnya sunnah. <clears throat> Satu lagi ya. Al-mas'alatu sabi'ah, masalah yang ketujuh, ya, pendek ini. Qada'ul Id. Mengqada salat al-Id. Apa hukum mengkodok sholat al-id? Gak sempat sholat id misalkan. Apakah harus dikodok? Eh? Ataukah tidak? La yusannu liman fatathu sholatul id uha, Tidak disunahkan untuk mengkodok sholat id bagi orang yang terluput dari sholat id. Eh? Nah, tidak disunahkan untuk mengkodok sholat id bagi orang yang terluput <coughs> dari sholat id li Li'adami wurudi dalil ani Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak adanya dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengqada salat al-Id. Ya. Wali annaha salatu dzat ijtima'in muayyan dan juga karena salat Id adalah salat yang memiliki Naam, eh, salat yang sifatnya adalah ijtima' ya, berkumpul. Naam. Salat yang padanya Naam bentuknya tertentu, muayyan ya. Salat dzat ijtima'in muayyan. Ya, itu dengan cara berkumpul <clears throat> dengan cara tertentu. Ya. Fala tusyra'u illa ala hadzal wajh, maka tidak disyariatkan kecuali dengan cara seperti ini. <clears throat> nah. <clears throat> Baik. Dan sebagian para ulama yang lain berpendapat jika dia <clears throat> taib tertinggal dari sholat al-id secara berjamaah ya. selama masih ada waktunya ya, belum tergelincir matahari ya, atau belum masuk waktu duhur maka <clears throat> disyariatkan bagi dia untuk menunaikan sholat al-id seperti misalkan orang yang terlambat ya, nyampe lapangan udah khutbah, selesai sholat. Maka apa? Tetap dia melaksanakan sholat al-id. Nah, jika dia sendirian maka sholat sendirian. Jika berdua atau bertiga maka berjamaah. Ya. <coughs> nah, <coughs> tetap dia melaksanakan sholat al-id selama masih ada waktunya. Walaupun tertinggal dari jamaah. Kemudian demikian pula orang yang datang musafir. Safar, nyampe-nyampe misalkan naam sudah selesai sholat id. Maka yang demikian pun disyariatkan naam untuk melaksanakan sholat al-id. Nah, selama masih ada waktunya. <clears throat> Taib selesai dari masalah yang ketujuh Nah tinggal satu masalah lagi yang tersisa yaitu sunanuha ya, Sunnah-sunnah dalam hari raya dan sunnah-sunnah dalam sholat al-id Namun insyaAllah karena ini pembahasannya panjang Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang Biiznillahi ta'ala Nah Taib ya, Subhanakallahumma bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.